Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah usul fikih wa qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang terakhir kita bahas adalah seputar kaidah yang dikenal dengan al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Walaupun beliau mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang lain, tapi kesimpulannya kaidahnya tadi itu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dan keraguan. Jadi kalau antum sudah yakin, kok datang keraguan, hilangkan keraguan, ambil yang yakinnya. Mahum insyaallah. Naam, kita lihat halaman berikutnya 331 misal kaidah contoh untuk kaidah tersebut, perhatikan baik-baik ya. Insanun tawaddaa summa syakka hal inkat hal intaqadha wudhu'uhu aw Ada orang wudhu kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudhunya atau belum? Ingat-ingat, orang sudah wudhu ragu. Sudah wudhu ini ya, ingat-ingat ya, sudah wudhu kemudian ragu, batal atau belum ya? Ragunya kapan? Setelah wudhu Bedakan. Fal aslu baqaul wudu, maka hukum asalnya tetap dalam keadaan dia itu masih ada wudhu, Paham? Fala yalzamhu an maka enggak mengharuskan dia untuk wudhu karena pada asalnya dia sudah wudhu, Ingat-ingat, jadi kembali ke hukum asal. Berbeda halnya antum pergi ke masjid dari rumah belum wudhu, Dari rumah belum wudhu, Sampai di masjid tetap ragu, dah wudhu atau belum ya? Berarti kembali ke hukum asal dah butuh belum? Dah butuh belum? Dari rumah belum wudu, datang ke masjid ngobrol-ngobrol itu kan ragu kan Dah butuh atau belum ya? Kembali ke hukum asal berarti dah butuh atau belum? Belum wudu. Jadi hukum asalnya penting ini ya. Untuk apa? Untuk kita pegang dalam keseharian biar nanti enggak keliru dalam beribadah. lihat wa misalul adam. Contoh yang adam sekarang. Nah, barakallahu fikum. Eh, kan disebutkan wa kullu ma'lumin wujudan aw adam. Nah, contoh yang adam bagaimana? Yang tidak ada. Rajulun kana muhdisan summa hadar shalah. Ada orang saat itu orang tersebut sudah berhadas. Orang tersebut sudah apa? Berhadas. Berarti sudah batal belum? Oh, berhadas, sudah batal. Fa ashkala alaihi hal tawaddaa aw Kemudian dijumpai muskilah pada dirinya Apakah dia udah wudu atau belum? Belum hadas, sudah kentut. tapi AB tidak kencing. Akhirnya dia mungkin ngobrol atau canda, akhirnya apa? Ragu dia. Sudah wudu belum ya? Kembali ke hukum asal belum? Wudu. Fal aslu ada wudu maka hukum asal dia belum wudu. Fa yalzamuhu an yatawaddha, maka mengharuskan dia untuk wudu. Jadi mudah sekali sebenarnya hukum asalnya ya. Jadi mengembalikan ke hukum asal itu mudah sekali. Antum tinggal apa? Kembalikan saja. Tadi batal. Sudah betul atau belum ragunya di situ gitu loh. Berarti kembali ke hukum belum wudu. Paham belum? Tadi sudah wudu, ragu. Sudah wudu atau belum ya? Kembali ke hukum sudah wudu. Mudah kan? Nah, kita lihat lagi. Insanun alaihi salatun maqdiyah. Orang dia punya tanggungan eh, dia punya tanggungan kewajiban solat untuk ditunaikan atau digantikan wasyakka hal qadaha aula dia ragu sudah mengkodoknya atau belum ingat-ingat ya salat boleh dikodok boleh digantikan eh, boleh ditunaikan di luar waktunya itu pertama karena ketiduran kedua karena lupa kalau sengaja eh, banyak-banyak istighfar dan tobat selanjutnya harus banyak-banyak istighfar dan juga Beda bedakan ya kalau dia tertidur atau karena lupa, maka saat dia bangun ingat langsung sholat. Faham? Nah, menunaikan sholat yang tertinggal. Adapun menyengaja nggak sholat, dia telah terjatuh dalam perkara yang sangat besar, dosa besar, bahkan sampai tingkatan kekufuran nanti. Paham ya? Banyak istighfar, taubat, berikutnya sholat. Kita lihat lagi di sini. biar aku sudah mengkodok atau belum? Fanakul, maka kita katakan baqaus shalah fi dhimmatih. Kewajiban salat masih apa? Masih berada di bawah tanggung jawabnya. Maklumun sudah diketahui ya. Bahwasanya kewajiban salat masih ada pada dirinya maklum dan diketahui Wa ibra'ud dhimmah dan berlepas diri dari tanggung jawab tersebut bi fi'liha dengan mengerjakan salat masykukun fihi ini diragukan. Di sini dia ragu. Sudah menunaikan salatnya atau belum ragu dia wal aslu baqa'uha fi dhimmatih maka hukum asalnya masih tetap tersisa kewajiban tersebut berada di bawah tanggung jawabnya wa ala hadza maka berdasarkan pendapat atau penjelasan ini yalzamuhul qada wajib qada karena hukum asalnya masih apa masih berada di bawah tanggung jawabnya paham belum ini nah barakallahu fikum berikutnya perhatian baik-baik ini ya imra'atun syakat hal arda'at hadhi tiflah arba' radu'at au khamsan. Ada seorang wanita dia mengadu atau dia ragu. Perempuan ini ragu, apakah dia telah menyusui anak bayi tersebut empat kali susuan atau lima kali susuan? Ini berkaitan masalah apa nanti? Anak seper susuan. Anak seper susuan itu kalau menyusu sampai kenyang berapa kali susuan? Lima kali susuan. Ini ragu. Ibu ini ragu. Nah, ibu ini ragu apakah sudah empat kali susuan atau lima kali susuan. Pendapat yang rajih yang kuat barakallahu fikum, susuan tersebut kalau bisa langsung menyusu dari sumbernya. Tapi kalau nggak bisa boleh diperah. Kemudian taruh di botol, intinya minum air susu tersebut sampai kenyang lima kali. Sudah dikatakan anak sepersusuan. Tapi ingat, usia batas usia dua tahun saja. Paham ya? Kalau sepuluh tahun, lima belas tahun biar jadi anak sepersusuan, nyusu nggak boleh tidak ada dalilnya. Oh, belum? Karena ada pendapat yang bolehkan. Karena ada pendapat yang bolehkan dan itu pendapat yang lemah. Tidak ada dalilnya. Adapun kisah Usama bin Zaid atau kisah adalah salah satu sahabat saat itu barakallahu fikum itu khusus kejadiannya. Ada setelahnya ingat-ingat. Dua tahun itu batasan maksimal. Di atas itu enggak ada. Nah, datang kemudian 10 tahun ada ada ibu-ibu eh, menyusui anaknya, "Bu, ini biar jadi anak sepersusuan, Bu. Nyusu dulu, Bu, 15 tahun usianya." Hah? Allah mustahil giginya tumbuh semua kan? Nah, itu enggak ada dalilnya enggak boleh. Paham ya? Ingat-ingat ya, 2 tahun batasan maksimal. Berapa kali nyusu tadi? 5 kali nyusu sampai kenyang dulu. Sebelum dihapus dalilnya berapa kali? 10 kali nyusu sampai kenyang dulunya. Tapi dihapus. Diganti cukup lima. Nah, ibu ini ragu. Fanaqul kita katakan, eh, kata beliau, fa innal asla baqa'u makana 'ala makana 'alaih. Maka hukum asalnya masih tetap berada pada kondisi yang sebelumnya. Apa maksudnya? Wal aslu annaha laysat mahraman. Hukum asalnya anak tersebut belum menjadi mahram li zaujil murdi', belum menjadi mahram untuk suami ibu yang menyusui, wala li abna'iha belum juga menjadi mahram untuk anak-anaknya. Fana baqa alaih, maka kita kembali ke masalah kalau ragu. Karena masalah rodoan tidak sembarangan. Semula bukan mahram jadi mahramnya. Mahram itu ada sebabnya. Pertama sebabnya karena nasab, garis keturunan, keluarga kandung itu mahram. Kedua karena pernikahan. Awal mulanya seorang laki-laki dengan ibu mertua mahram nggak, awal mulanya? Sebelum menjadi eh, menantunya mahram nggak? Enggak mahram. Setelah menikah jadi mahramnya. Amlum. Tapi mahramnya hanya sama ibu mertuanya. Sama saudari-saudari istrinya bukan mahram. Mahum. Yang ketiga karena radha'ah. Paham ya? Jadi sesuatu ya, sebab seseorang itu menjadi mahram pertama sebabnya karena nasab. Garis keturunan. Saudara kandung, saudari kandung, mahram. Kalau kita laki-laki kita ukur dari kita ya. Saudara kita sampai ke atas mahrum semuanya. Mulai anak-anaknya mahrum bagi kita. Saudari kita ke atas ke bawah mahrum semuanya. Kita punya kakak, punya adik, sampai ke bawah sama sana semuanya mahrum. Paham ya? Nah, ibu kita saudara-saudarinya semuanya mahrum buat kita. Anaknya mahrum bukan? Bukan karena sepupu. Bibi, paman, itu kan punya anak, misalkan anaknya itu mahram buat, buat kita, bukan mahram karena sepupu. amlum Kemudian saudari bapak kita, bapak kita punya saudari sampai ke atas, sampai ke bawah adik-adiknya, kakak-kakaknya, semuanya mahram nggak untuk kita? Semuanya mahram, tapi anaknya bukan. Saudari kita. Saudari kita. Sampai ke bawah, sampai ke atas kakak kita, adik kita, Mahram bukan? Mahram. Anaknya mahram bukan? Mahram sebagai apa? Keponakan. Mudah kan? Pemahamannya mudah. Paham ya? Nah, kemudian kita punya kakak, eh? kakak punya kita, paham ya? Atau kita punya kakak. Nah, barakallahu fikum. Eh? Kemudian punya istri. Istrinya mahram enggak untuk kita? Antum punya kakak punya kakak laki-laki, nikah dengan seorang wanita wanita tersebut sama antum kan ipar-iparan mahram bukan? Hah? Mahram bukan? Bukan. Ipar bukan mahram. Ipar itu maut, kematian. Hati-hati. Syahidnya di sini barakallahu fikum, ini sekedar menjelaskan saja. Kalau ragu masa menyusui harus dikelirkan. Jangan ragu karena nanti kembalinya ke hukum asal. Belum statusnya menjadi anak sepersusuan sampai dia yakin lima kali nyusu. Berikutnya, lausyakka insanun hal talaqa zaujatahu Aula kalau nam seseorang apa? Kalau seseorang ragu, dia sudah menceraikan istrinya atau belum? Ragu dia. Sudah menceraikan istri atau belum ya? Ragu dia. Fal aslu anna nikah ma'lum. Hukum asalnya berarti pernikahan itu maklum masih jalan statusnya. Wa talak masykukun fi. Perceraiannya ini yang diragukan. Pernikahan masih apa berlangsung? perceraiannya diragukan, berarti kembali ke hukum asal. Fayabqa makana ma'luman 'ala makana alai maka tetaplah dia berada di atas apa yang sudah maklum tadi itu ikatan pernikahan sebagaimana sebelumnya hatta yatayaqqan hatta yatayaqqaya nam hatta yatayaqqan ya nah zawalah sampai dia benar-benar yakin Hilang keraguan tadi. ya kalau 'alaihi tolak besak maka enggak jatuh. Ingat-ingat ya, enggak jatuh, enggak dianggap perceraiannya dengan semata-mata ragu. Nah, perhatikan, dengan semata-mata ragu enggak dianggap perceraiannya harus yakin, anti talik. Paham ya? Ingat-ingat masalah perceraian dalam satu majelis anti talik, anti talik, anti talik tiga langsung. Paham ya? Tiga langsung. Itu dianggap berapa? Satu. Itu pendapat yang kuat. Antum tolak salas. Kamu kutra tiga kali langsung. Dianggap berapa? Satu juga. Itu jangan keliru. Paham ya? Jadi masalah perceraian itu, perceraian itu permasalahan perceraian itu perkara yang berat. Enggak semudah yang orang awam itu ya. Sekali cerai langsung pisah itu enggak, aslinya enggak. Kenapa kok berat? Karena tujuan pernikahan itu mewujudkan apa? Ayo antum terus pertanyaannya ya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu tujuan pernikahan itu, bukan untuk bercerai. Jadi nanti ke depannya kalau antum sudah menikah ya upayakan jangan bermudah-mudahan untuk cerai. Nah, barakallahu fikum dilihat kondisinya, keadaannya dan tempatnya. Jangan sampai bermudah-mudahan. Kita lihat sini. Insanun qala li zaujatihi wa qad marra bihi ta'irun. Allah paham. Lihat ini contohnya nih. Ada orang dia mengatakan kepada istrinya, dalam keadaan saat itu ada burung lewat. Nah, burung lewat, burung gagak. In kana hadha tair ghuraban fa anti talik katanya. Berarti dengan burung dia ya, ukurannya cerai atau tidak. Dia ngomong kalau seandainya burung tadi itu adalah burung gagak, berarti kamu aku cerai. Paham ya? Eh, berarti kamu aku cerai. Paham ya? Ini ngomongnya kayak gitu suaminya. Wa ta'ir dhahaba wa la nadri hal huwa ghurab aw laysa ghurab. Ternyata burungnya terbang gitu loh. Nah, nah burungnya terbang dia enggak tahu apa eh, apakah yang terbang itu burung gagak atau bukan, gitu loh. Fal aslu baqa'un nikah berarti hukum asalnya apa? Tetap berada pada ikatan pernikahan hukum asalnya. Paham belum? Wa na'am barakallahu fiikum dan ini enggak boleh juga seperti ini ya. Eh, dengan ukuran dengan burung atau semisalnya khawatirnya terjatuh dalam tatayur. Berikutnya Lawid da'al mustari fil mabi' aiban. Kalau seandainya pembeli mengaku-ngaku pada barang yang dia beli ada cacatnya. Ini barangnya katanya ori kok cacat ini. Mau mengaku ngaku gitu ya. Fa in kana la yumkin huduthuhu kal usbu' az-za'idah fal qawlu qawlu. Kalau seandainya enggak mungkin itu terjadi seperti apa? Jari tambahan. Maka ucapan ada ucapannya ada ucapannya. Maksudnya bagaimana? Nah barakallahu fikum maksudnya itu nanti kan ini berkaitan masalah barang yang jual itu bisa jadi hewan itu loh. Paham ya? Nah, kita lihat, lihat dulu. Wa in kana la yumkin kaunuhu qabla al-'aqd kal jurh at-tani alladhi yanzif daman. Kata beliau, wa in kana la yumkin dan jika tidak memungkinkan keadaan itu sebelum transaksi akad seperti apa? Luka yang masih segar, jaruh al jurattari itu maksudnya luka yang masih segar. Alladhi yang sedaman yang sudah mengering darahnya. Fal qawlu qawlul ba'i. Berarti ucapannya adalah ucapan si penjual. Belum. Karena apa? Karena darahnya masih ada bekas darah segar itu loh ya. Nah, luka segar apa luka yang masih segar. Naam. Wa inih naam, wa inih tumila wa inih tamala wa inih tumila Hada wa hada. kalau masih dikemungkinkan ini dan ini fal aslu as-salamah waktu waktu baik. Berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya selamat di waktu dia masih transaksi jual beli. Jadi ini karena apa? Karena masih ada ada ihtimal. Kemungkinan ini kemungkinan itu. Fa yakunul qaul qaulul Berarti di sini kembali hukum asal pendapat yang dikuatkan atau pendapat yang diambil ada ucapan si penjual. Wa yuqalil mustari dikatakan kepada si pembeli, "Asbit anna hadzal 'aib kana qabla al Tunjukkan, buktikan kalau cacat ini munculnya sebelum transaksi. Li'anna makanal aslu fihi al-adam karena pada asalnya hukum asalnya enggak ada cacatnya. Fa innahu yabqa ala halil adam maka tetap berada pada keadaan yang tidak ada cacatnya hatta yusbid dalila eh, hatta yanam hatta yusbid dalilun ala wujudi sampai datang ya, atau penetapan dalil mengenai adanya cacat tersebut. Jadi kalau tempat pengakuan suruh nunjukkan, nunjukkan. nah barakallahu fikum apa? menunjukkan Naam, dalilnya, buktinya mana kalau itu cacat? Naam, atau yang semisalnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai cuman mengaku-ngaku tapi tidak ada apa buktinya. Mahum salah ini Ayo. Lau syaka insanun hal adda zakata malihi aula. Kalau ada orang yang ragu, dia sudah menunaikan zakat hartanya atau belum? Orangnya orang kaya lah taruhlah. Ragu dia, sudah bayar zakat hartanya atau belum? Fal aslu al ma'lum annahu lam yuzakki. Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal yang sudah diketahui bahwasanya dia belum zakat. Karena kalau orang zakat itu ngasih, memberi. Paham ya? Nah, otomatis kalau ragu itu sangat besar kemungkinan untuk ragu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu enggak mungkin atau jarang sekali orang ragu dan zakat dan mengeluarkan zakatnya itu ya. Nah, kalau belum mungkin kita lihat sini. Wal masykuk fihi annahu zakka. Yang diragukan di sini perhatikan kitabnya itu ya. Wal masykuk fihi annahu zakka dan yang diragukan di sini adalah bahwasanya dia sudah zakat. Fa yabqa ala ma kana ma'luman wa huwa 'adamu zakah. Berarti kembali ke hukum asal. Karena hukum asalnya dia eh, belum wajib zakat tapi dia yang meragukannya masalah menunaikan zakat, tapi dia belum zakat maka kembali ke asal dia belum zakat. Fayajibu alaihi an yu'addiyaha, maka wajib bagi dia untuk menunaikan zakatnya. Rajulun indahu ma'un ma'un najis. Ada orang dia punya air yang najis. Memiliki air yang najis. Ayo eh, na'am, memiliki air yang najis. Wa hal? Nam hal tak hal tahura au huwa baqin ala najasatih apakah dia ragu apakah sudah, sudah suci eh? atau masih tetap najis air tersebut fal aslu baqahu najisan hukum asalnya apa tetap masih tersisa dikatakan dia najis karena kembali ke hukum asal kembali pada hukum hukum asal wa kadzalika wa kadzalika idza kana indahu ma'un tahir wa syakka hal huwa baqin ala tahuriyatihi aun Autanajjas artinya apa? Seperti itu pula apabila dia punya air yang suci kemudian ragu. Eh, ragu mengenai air tersebut, apakah air tersebut masih suci atau sudah ada najisnya? Kembali ke hukum asal fal aslu anahu bakin ala tahuriyatihi. Maka hukum asalnya apa? Kembali kepada eh, kesucian air tersebut. Karena air sudah kita lewati ya, banyak atau sedikit kalau kemasukan benda najis itu yang, yang jadi ukuran dia najis apa? At-taghayyur perubahan berubah warna atau bau atau apa? rasa. Kalau nggak berubah warna, nggak berubah bau, nggak berubah rasa, maka dia tidak najis walaupun airnya cuma satu ember. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wa hadza kama yakunu fi syak fil hal kadzalika yakunu fi syak fi nahitsu dalil. Kata beliau, hal ini sebagaimana keraguan itu muncul pada suatu keadaan seperti itu pula keraguan eh, ada juga dari sisi apa? pendalilan. keragunya itu mungkin apa barakallahu fikum, nam pada keadaan dia itu meragukan keadaan air tersebut, eh, nah dan juga atau ragunya karena dari sisi, sisi dalilnya gitu loh ya. Ragu juga. Fa masalan khal'u al-khaff al-khuffi ba'da mas'ihi nam yanqidul wudhu' 'inda ba'd ulama. Contohnya, melepas khuf apa khuf itu? semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Paham ya? Sebagai contoh seperti melepas khuf setelah mengusapnya membatalkan wudu menurut sebagian ulama. Ingat-ingat ya, menurut sebagian ulama melepas khuf setelah apa mengusapnya itu batalkan wudu. Wala yang kedua wudu inda akhirin, tapi menurut pendapat para ulama yang lainnya tidak batalkan wudu. Fa idza kanatil adillatu mutakafi'ah kalau seandainya dalilnya itu sejajar, setara, sejajar, setara, sama-sama kuatnya, fahal akhud bin naqd au bi adami. Sekarang kita mengambil yang batalkan wudu atau tidak batalkan wudu. Naqul kita katakan na'khudhu bi adami. Kembali ke hukum asal kita mengambil dalil yang tidak batalkan wudu. Li'anal asla baqa'ut taharah. Karena hukum asalnya apa? Tetap dalam keadaan apa? Suci. Wa ma sabata bid dalilin la yumkin an yurfa' illa bidalil. Maka semua perkara yang telah tetap dengan dalil maka enggak akan mungkin diangkat ditiadakan kecuali yang dalil juga. Kalau antum mengatakan batal wudunya dalilnya mana? Mana itu? Nah, karena menetapkannya dengan dalil bahwasanya itu apa? Masih dalam keadaan suci sampai datang dalil yang menunjukkan sudah apa? ternajisi. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fikum kaidah ini sangat bagus sekali dan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ragu, kembalikanlah ke hukum asal. Paham ya? Nah, karena al-yaqinu la yazulu bisyak. Karena keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum jangan sampai terlupakan. Jadi, untuk menghilangkan nah, nah hukum asal itu perlu dalil itu loh. Nah, perlu perlu dalil, perlu dalil. Nah, untuk menghilangkan hukum asal perlu dalil. Dalilnya mana? Kalau ada dalilnya baru bisa dihilangkan dari hukum asal. Kalau tidak kembali ke hukum asal. Kalau air ya suci, kalau awal mulanya sudah ternajisi, ternajisi berarti najis sampai datang dalil yang menunjukkan atau tanda atau alamat atau korinah yang wasanya itu sudah berubah atau yang semisalnya. Naam. Nasallahu alaihi wasallam alamin.